Ketika yang membenci kita, yang gak suka dengan kita, orang-orang yang memang dikenal, orang-orang yang masyhur dengan penyimpangannya, dengan kebidahannya, tidak ada masalah bagi kita. Karena memang pernah ketemu sama Rasulullah dengan bid'ah itu. Tidak bakal ketemu sama Rasulullah dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Yang namanya seorang yang menyimpang, sahibu hawa, para fadhanin, tidak bakal mungkin mencintai Rasulullah. Kalau mereka yang membenci kamu, tidak ada masalah tanda kamunya bagus ala sunnah karena mereka membenci kamu karena sunnahnya kamu karena akhlakmu yang begitu mulia karena akidah kamu yang sahiha akidah kamu yang murni masya Allah yang gak suka mereka halihim wal walihim biarkan mereka seperti itu pasti akan membenci kita <clears throat> tapi kalau kemudian yang menjauh dari kita yang lari dari kita yang gak menyukai kita, yang gak merespon kita, salafiyin, ahlus sunnah, ini yang membahayakan. Yang dikatakan oleh Ibn Jauzi rahimahullah, harus segera kita cari apa penyebabnya. Untuk kita hilangkan sebab ulfa kita gak beres di sini. Kok salafiyin yang membenci kita? Kok salafiyin yang menjauh dari kita? Kok salafiyin yang gak merespon kita? Kok nggak ngereken kita sama sekali? Kita harus curiga dengan diri kita masing-masing. Berarti ulfa kita ada yang nggak beres. Pada kita ada yang tidak beres. Mungkin ada yang nggak bagus pada akhlaknya kita, atau ada yang nggak bagus pada perangainya kita, pada muamalahnya kita, atau mungkin ada yang nggak beres pada prinsipnya kita, atau yang lain-lainnya. Cek. Introspeksi diri. Buang egomu. Buang takaburmu. Buang ujubmu. Ada yang ada di situ. Itu alami. Nggak mungkin direkayasa. Nggak mungkin kamu flase. Nggak mungkin dibuat-buat. Ulfa itu dari hati yang paling dalam. Cek semua tadi. Diperbaiki. Barakallahu fikum. Dikarenakan ulfa ini ternyata barakallahu fikum di kalangan salafun saleh di kalangan para ulama sunnah, para ulama salaf bukan semata-mata berkaitan dengan masalah uh, ukhuwah kita semakin kokoh, semakin kuat dengan ulfa yang benar ini. Bukan semata-mata untuk uh, barakallahu fikum uh, menumbuhkan, memperkokoh mahabbah, rasa cinta dalam ukhuwah kita. Itu juga iya. Kita harus sama akidahnya, harus sama manhajnya, harus sama sifat kita, perangai kita harus sama di atas sunnah supaya ada ulfa yang benar di antara kita. oh wah kita menjadi semakin kokoh, semakin kuat dengan itu. Namun ada perkara kedua yang lebih daripada itu tadi. Ulfa ini membongkar jati diri. Ulfa ini membongkar siapa kita. Siapa kita. Itu yang harus senantiasa kita introspeksi diri setiap hari dan selalu. Jangan pernah merasa aman. Dan jadilah orang yang bijak, orang yang dewasa, selalu menyalahkan diri sendiri, selalu introspeksi diri sendiri. Jangan seuzon kepada orang lain terlebih dahulu. Itu alami. Jangan merasa bangga ketika yang mensupport kita, yang mengupload kita, itu bahasanya, yang mengupload kita atau yang merespon kita dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Jangan merasa bangga, itu bahaya itu. Berarti yang suka sama kita orang yang jelek. Sementara salafiyin, ahlul khair, ahlul salah, ahlul taqwa jauh. Jangan merasa bangga ketika direspon atau diaplos oleh ahli fitan orang-orang yang suka dengan fitnah dan semisal itu jangan merasa bangga justru itu membahayakan ulfa oh, kita ada yang nggak versi di situ kok bisa yang mencintai kita orang-orang seperti itu bahaya lain pembahasan kalau semua alusuna semua salafin merespon kita karena sunnahnya kita lawan pun juga mengakui kelebihan kita. Itu bagus. Diakui oleh kawan dan lawan. Tapi yang membahayakan salafiyin tidak al fitnah yang maju. Yang merespon kita. Itu yang membahayakan. Ulfahnya bermasalah.